Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah salah satu usul atau al-usul as-salasa tiga prinsip yang selaknya diketahui dan sekedar diwujudkan dalam kehidupan oleh seorang muslim. Kemudian bila masuk pada penjelasan tentang milah Ibrahim. Hakikat milah Ibrahim itu milah tauhid. Sehingga Allah mendustakan klaim Yahudi, klaim Nasrani, dan klaim orang-orang musyrikin dari keterikatan terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan beliau tegaskan bahwa At-tauhid a'zamu ma amarallahu bih. Tauhid adalah perkara terbesar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan syirik merupakan perkara terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah jelaskan hakikat tauhid yaitu tauhidul uluhiyah at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dan apabila kita pernah mengetahui bahwa tauhid sesungguhnya terbagi menjadi tiga, ada tauhidur rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, ada tauhidul uluhiyah, tauhid yang berkaitan dengan hak Allah untuk diibadahi atau Allah sebagai pemilik hak untuk diibadai dan tauhidul asma sifat tauhid yang berkaitan dengan kesempurnaan Allah penyandang nama dan sifat yang sempurna akan tapi beliau mencukupkan dengan pembahasan tauhid ifradullahi bil ibadah karena sungguhnya yang berhak untuk disembah hanyalah pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Sehingga apabila ada yang disembah, sedangkan dia tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka tidak layak untuk dijadikan sebagai sembahan, alias sesembahan yang batil. Sehingga Allah menegaskan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu Allah adalah sembahan yang hak dan selain Allah adalah sembahan yang batil. Sehingga Syekh ketika mendefinisikan tauhid dengan mencukupkan tauhidul uluhiyah karena orang yang mereka telah bertauhidul uluhiyah pasti telah bertauhid rububiyah dan bertauhid al asma wa sifat karena tidak mungkin seorang dia mengesahkan Allah dalam hal ubudiyah, dalam hal uluhiyah. Seandainya belum meyakini Allah satu-satunya pemilik rububiyah dan Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat. Lain dengan halnya orang yang mereka telah menetapkan tauhid rububiyah belum tentu dia kemudian mewujudkan tauhidul uluhiyah sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka telah meyakini Allah dan menetapkan Allah dan mengakui berkaitan dengan sang pencipta adalah Allah, sang pemberi rezeki adalah Allah. Akan tapi bersama itu mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka cukuplah beliau ketika mendefinisikan tauhid dengan definisi tauhidul uluhiyah. Demikian pula ketika beliau mendefinisikan syirik beliau mencukupkan dengan definisi syirik dalam hal uluhiyah. Ketika beliau katakan wa a'dhamu manahallahu anhu asyirku. Sebesar-besar perkara yang Allah larang adalah syirik dan syirik adalah dakwatu ghairihi ma'ah. Dia ber, beribadah, berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencukupkan definisi syirik dalam hal uluhiyah. Sedangkan di sana tentunya ada syirik rububiyah, ada syirik uluhiyah, ada syirik al-asma wa sifat. Karena sungguhnya seandainya orang telah terjatuh di dalam hal syirik uluhiyah, maka tidak manfaat seandainya dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara pertanyaan adalah, kenapa tauhid menjadi perkara terbesar yang Allah perintahkan dan kenapa syirik menjadi perkara terbesar yang Allah larang karena tauhid adalah pokok yang mendasari kunci yang menentukan bermanfaatnya seluruh amalan yang ada. Sehingga ini perkara terbesar yang Allah perintahkan. Tidak akan berguna amalan seorang dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak seandainya dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid perkara terbesar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Yang lainnya adalah hukukut tauhid. Yang lainnya adalah hak-haknya tauhid. Salat, puasa, zakat, haji dilaksanakan semua syariat agama yang ada karena seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syirik adalah perkara terbesar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena syirik adalah aqdamu zulm zalim yang paling besar karena kezaliman ini berkaitan dengan kezaliman hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ini kezaliman yang paling besar. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Dosa selain syirik memungkinkan Allah ampunkan. Syirik adalah dosa yang menyebabkan seorang pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Syirik adalah perbuatan yang menghancurkan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Seandainya Anda telah membangun kebaikan yang bergunung-gunung, puluhan gunung, ratusan gunung kebaikan Anda bangun, akan tapi Anda melakukan syirik, berarti Anda telah hancurkan semua kebaikan Anda dengan perbuatan kesyirikan tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Atas alasan inilah diantaranya kenapa beliau katakan bahwa at-tauhidu a'zamu ma amarallahu bih dan asyirku a'zamu ma nahallahu anhu. Beliau baru masuk kemudian pada pembahasan berikutnya yang mulai masuk pada inti pembicaraan mal usul thalathah allati yajibu ala kulli insanin ma'rifatuha. Pembahasan ini insya Allah akan kita sampaikan pada pembahasan berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum ala wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.